Ini ada banyak pertanyaan yang dari para bapak dan juga para ibu. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan ini akan bermanfaat banyak khususnya kepada kita yang hadir dan juga kepada mereka yang belum hadir kepada Ustadz apabila sudah bisa dimulai tanya jawabnya Ustadz dipersilahkan barakallahu Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd Saya akan membacakan pertanyaan yang saya bisa menjawab yang saya nggak bisa jawab nanti tanyakan ke Ustaz Abdul Azim. Jelas. <laughs> ya. Saya akan jawab yang saya bisa jawab. Nah, ini Ustaz bagaimana caranya berdakwah kepada orang tua. Jazakumullah khairan. yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Azim. Saatnya kita kembali dengan mendakwahkan ilmu ini juga kepada keluarga kita, kepada saudara kita, khususnya orang tua kita. Cara berdakwah kepada orang tua berbeda dengan berdakwah kepada teman sendiri. Berbeda caranya dengan berdakwah kepada anak buah. Berbeda caranya berdakwah kepada anak. Karena orang tua berada di atas kita. Ketahuilah jamaah. Berapapun bintang yang Anda miliki. Umpamanya jenderal bintang 4. Ketika dia masuk rumah orang tuanya, pangkat dia hilang bintang. Dia menjadi anak pangkatnya hilang. ustad sampai rumahnya di depan ibunya, bagaimana ibunya memanggil? Panggil namanya dia. Dia bukan ustad buat ibundanya, tapi dia adalah putra dia. Maka bagaimana berdakwah kepada orang tua? Yang pertama, tunjukkan bahwa kita setelah ngaji lebih baik. Tunjukkan kepada orang tua bahwa setelah kita ngaji, kita lebih baik. Kita lebih santun, kita lebih berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita ngomong, nak, jangan berangkat pengajian, nak, ibu butuh sama kau. Enggak berangkat. Ingat dengan kisah Jurej. Ketika dia dipanggil oleh ibundanya, ya Jurej, ya Jurej, ya Jurej, tiga kali dipanggil. Dan Jurej lagi sholat. Jurej mengatakan, So ummi au solati. Kata dia, aku memanggil, aku menjawab panggilan ibuku atau aku melaksanakan solat. Akhirnya dia melaksanakan solat, Maka Allah memberikan ujian kepada dia. Maka ingat, kita pun kalau lagi sholat sunnah dipanggil oleh orang tua kita, boleh kita putusin sholat sunnah itu, berangkat ke orang tua. Maka ada tingkatan yang berbeda dengan orang tua kita. Tolong tunjukkan kepada orang tua kita setelah kita ngaji kita lebih baik pulang bawa oleh-oleh orang tuanya. Yang mungkin jauh dari orang tuanya, sering ditelepon orang tuanya. Punya rezeki kirimin orang tuanya. Ada sebagian yang jauh sama orang tuanya, menjenguk orang tuanya cuma setahun sekali. Nelpon sama orang tuanya, kalau ada perlu. Telepon tiap hari itu orang tuanya. Apalagi sekarang sudah ada HP, ada SMS. Bisa kita tunjukkan kepada mereka kita lebih baik. Mi, anak serang aja anak lebih baik. Nih. Karena sebagian orang tua melihat anaknya tambah kurang ajar sama orang tuanya, dia melihat anak, ah, jangan-jangan yang kau pelajari ini sesat. Loh, kok bisa, nih? Ini ada dalilnya. Umi nggak ngerti sama dalil, nak. Tapi cak lihat kelakuanmu ini tambah kurang ajar sama Umi. Itu akan tampak di situ. Tapi kita tunjukkan kebaktian kita kepada orang tua kita. Ngomong dengan sopan dan santun. Jangan suka bagi-bagi neraka di rumah neraka neraka ya oke okay lah Umi itu belum tahu mungkin Umi itu belum tahu dengan hukum itu tunjukkan tentang keimanan saya benar-benar masya Allah terkesan dengan seorang ustadz di Surabaya jalan misi kajian tahu-tahu datang perempuan nggak pakai kerudung tanya besar apa hukumnya perempuan pakai kerudung ini perempuan nggak pakai kerudung tanya hukumnya tak pakai kerudung Wah, kata Ustaz, kesempatan ini kan kita habisin ini kan. Wah, sinfani min ahli nar. Wah, udah dia ayat-ayatnya. Tidak Ustaz. Ternyata dia mengatakan masalah kerudung itu nanti babnya di nomor 27. Babnya di nomor 27. Sudah. Akhirnya perempuan ini tiap minggu ikut kajian. Nunggu bab nomor 27. Sebelum bab nomor 27 sampai, dia sudah pakai kerudung. Kenapa? Butuh iman. Jadi menyampaikan hukum itu gampang. Menyampaikan hukum, minum homer haram. Pakai kerudung wajib. Siapa yang nggak bisa? Tapi bagaimana kita membuat perempuan ini pakai kerudung? Kan perlu imannya yang digugah dahulu. Kita lihat ketika berada di Mekah Mukarramah, nggak ada yang mengatakan Homer itu haram. Nggak ada ayat yang mengatakan hal itu. Pelan-pelan ketika sampai ke kota Madinah, iman mereka sudah kuat sahabat itu. Yang disuruh membuang homernya. Mau diteguk dia tuangin. Nggak ada perkataan, oh, us, terakhir, terakhir. Us. ada. Imannya sudah kuat dituangin sama mereka. Perempuan-perempuan, ansor. Ketika turun ayat wajib jilbab, nggak ribut dia mau ke butik Wah, katanya jilbab wajib ya. Kalau gitu aku mau ke butik bikin jilbab. Enggak aja Itu kain di jemuran rumahnya. Dia pakai, dia pakai buat kerudung dia. Iman yang menggerakkan kita bisa beramal itu. Maka ketika kita berdakwah kepada orang tua, jangan hanya menyampaikan hukumnya saja. Tapi bagaimana kita membuat orang tua kita itu yakin dengan ini loh, Mak. Ini yang yang benar seperti ini. Itu yang perlu kita yakinkan. Dan itu butuh ilmu dan belajar. Ingat dengan kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala datang seorang pemuda di Masjid Nabawi banyak sahabat Nabi dia mengatakan ya Rasulullah izanli bizzina. ya Rasulullah izinkan aku berzina Ya maaf. pemuda ini datang minta apa bukan kepingin minum bakso minum es atau makan bakso kepingin berzina minta izin izin li bizina ya Rasulullah izinkan aku berzina ya Rasulullah sahabat pada bingung semua ini pada mau digebukin ini main-main tanya sama Nabi minta izin untuk berzina apa kata Rasul uzinu uzinu sini sini kau sini dekat Rasul tidak membicarakan tentang ayat-ayat wala taqrabu zina azaniyat wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah tidak Nabi nggak bacakan dalil-dalil itu. Nabi pendekatan hati kepada pemuda ini mengatakan, Atarbahu li ummik. Kau mau ibumu dizinain orang? Ya nggak mau Rasulullah SAW. Ya. Orang juga nggak mau ibunya dizinain orang. Atarbahu li ukhtik. Kau mau saudarimu dizinain orang? Ya nggak mau Rasul. Orang juga nggak mau dizinain saudarinya. Atarbahu li ammatik Kau mau bibimu dizinain orang? Ya nggak mau Rasulullah SAW. Sampai terakhir Rasulullah mendekatkan seperti itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk jajah pemuda ini mengatakan, Allahumma fahir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hati dia dan jagalah kemaluannya. Pemuda ini keluar dia mengatakan tidak ada perbuatan yang lebih aku benci daripada zina. Ini yang penting. Jadi dakwah itu ada metodenya. Bukan sekedar menyampaikan hukum. Kalau menyampaikan hukum semua bisa. Semuanya bisa. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menceritakan dia ditanya, "Syekh, apakah penting kita menceritakan tentang hikmah-hikmah suatu suatu amalan? Hikmah diharamkannya, homer umpamanya, Kan cukup dibacakan ayat orang sudah ngerti. Kata Syekh sekarang orangnya udah beda-beda. Maka mungkin dengan menceritakan hikmah-hikmah dari diharamkannya homer, dilarangnya zina, dilarangnya pacaran, dilarangnya ini itu. Orang itu semakin tahu. Semakin tahu bahwasanya perbuatan itu harus ditinggalkan. Jadi intinya bukan hanya menyampaikan hukum dan tunjukkan adab kita kepada orang tua kita. Jangan pernah mengangkat suaranya di atas orang tua kita. Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karima. Allahu akbar. Ibnu Katsir menjelaskan pada saat menafsirkan ayat ini qaul karim itu qaul hasan ma'at ta'zim. Kira-kira seperti itu. Perkataan yang baik dengan pengagungan. Jadi ada kata-kata baik tapi apa nih namanya? Katanya baik. Dia ngomong, nak tolong belikan bakso. Iya saya belikan. Saat dia kan. Saat dia. Tapi ngomongnya kasar seperti itu. Nggak boleh. Karim. Karim. Harus penuh pengagungan. Iya bu. Iya. Pokoknya ngasih tahu orang tuanya juga harus yang pengagungan. Jangan mengangkat dirinya di atas orang tuanya. Jangan. Ngomong mi katanya. Atau abah katanya. Alhamdulillah abah sudah ngajarin anak sejak kecil tapi ini mbak, anak baca kok kayaknya seperti ini bah. Tolong abah lihat umpamanya. Minta, tanya lah abah. Syekh di Madinah pernah cerita urusan dakwah ini. Ada seorang santri kirim surat ke gurunya. Nah, guru, amalan antum ini selama ini salah. Sesat antum, coba baca buku ini. Enggak dibaca sama gurunya. Oh ini murid kurang ajar ini kata dia. Kacang lupa sama kulitnya. Yang satu murid lagi tulis surat tuh. Pak Guru kata dia, Alhamdulillah saya sudah banyak belajar dari Pak Guru. Saya ini nemu buku, tolong Ustaz koreksi. Benar enggak buku ini Ustaz? Dikasih ke guru. Dibaca enggak sama gurunya? Dibaca sampai selesai itu kitab. Karena muridnya meletakkan dia sebagai Ustaz. Dia memang Ustaz dia. Meletakkan sebagai Ustaz dan sebagai pengkoreksi. Setelah baca, Tahu nggak kira-kira gurunya sama kesalahannya? Tahu. Oh ternyata betul salah yang dia lakukan. Perlu cara, perlu cara dan sopan santun. Ustaz, bagaimana kiat-kiat untuk menanggulangi sistem liberal yang mulai nampak nyata di Indonesia sebagai sistem pemerintahan yang kebarat-baratan. Jazakallah khair. Ya tidak ada jalan lain kecuali kita bergerak untuk berdakwah menyampaikan agama Allah. Menyampaikan tauhid ya, akidah wala wal bara. Itu nawakidul Islam tentang yang membatalkan keimanan nawakidul Islam itu itu diajarkan orang sudah ngerti tentang liberal itu. Orang itu sudah mengerti. Kita lihat sebagian ada yang mengaku ustaz atau kiai yang mengatakan Islam itu tidak harus sholat. Orang Kristen pun bisa Islam. Orang Kristen bisa Islam karena artinya Islam itu apa? Berserah diri. Inna dina indallahi al-Islam. Islam itu berserah diri. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Islam yang dimaksud kata dia adalah berserah diri. Orang siapapun apabila dia berserah diri kepada Tuhannya, dia bisa Islam. Ini perkataan yang kesiangan orang. Yang bawa Islam itu siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima. Itu Islam berserah diri itu dibangun di atas lima. Apa? Syahadatain, iqamissalah, salah, ita'iz Zakat. Saum Ramadan haji. Sudah, kalau memang ada orang yang non-Islam mau Islam berserah diri dengan Islamnya Rasulullah, silahkan. Islamnya kita ini ada lima. Fondasinya. Kalau kau melakukan itu, maka kau telah berserah diri. Kalau tidak, berarti belum. Maka memang hati-hati dengan pemikiran liberal ini yang sekarang lagi masuk ke kuliah-kuliah Islam. Masyarakat muslimin. Dulu musuh kita ini Yahudi dan Nasrani jelas. Allah mengatakan lan tazu angkal Yahud wala Nasrani hatta tattabi'a millatahum itu jelas. Mereka tidak akan kita sampai kita ikutin mereka. Setelah kemerdekaan, setelah kemerdekaan kita, umat Islam hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Sekolahnya jelek-jelek umat Islam. Yang sekolah bagus-bagus sekolahnya siapa? Sekolah Katolik. Itu bagus-bagus mesti di mana-mana. Akhirnya orang Islam sekolahnya di mana? Di sekolah Katolik. Dan banyak sekali kita buktikan. Orang-orang yang berhasil tanya sekolahnya dulu di mana? Di SMA Katolik, SMP Katolik. Memang SMP SMA mereka itu SMP favorit lah. Bagus banget. Yang sekolahannya umat Islam ya biasa lah kayak pondok pesantren kita lihat kalau pulang tidak gatel-gatelan dorong mondok ya. itu dulu kemudian setelah umat Islam kembali ada warna-warna yang menunjukkan atau cahaya kembalinya Islam itu adanya SDIT, sekolah-sekolah Islam sudah mulai maju di mana-mana. Apa yang terjadi? Musuh-musuh Islam akhirnya menyusup ke dalam kuliah-kuliah Islam. Mereka bagaimana menerapkan liberalisme dalam Islam yang mengatakan Islam itu ya bukan agama yang paling benar kata dia. Dan saya punya ustadz pernah kuliah di Spain Jember waktu itu masih IAIN setelah beberapa bulan dia kuliah dia nggak sholat. Ustaz saya nggak sholat. Saya tanya Ustaz lima tuh sholat. Ya Syafiq kata dia kejadian itu sudah 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Ustaz itu mengatakan ya Syafiq Qala Allah Ta'ala aqimis salat li Dirikan sholat untuk mengingatku. Tujuan sholat itu, inti sholat itu mengingat Allah. Anak kalau sudah ingat Allah, ada apa sholat? Bayangkan, punya dalil nggak? Ada dalilnya dari Quran nih. Pemahamannya pemahaman siapa? Pemahaman liberal. Jadi hati-hati bagaimana cara menanggulanginya kita harus mendirikan kampus-kampus Islam yang berbasiskan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga mudahan di tempat ini Yayasan Imam Muslim Al-Asari Kediri bisa mendirikan lembaga-lembaga Islam yang lebih bagus lagi sehingga dapat menggait umat Islam yang mungkin masih terpana dengan terpesona dengan dunia barat itu sendiri. Nah, Ustaz saya tanya, boleh tidak saya namu ke orang Nasrani waktu hari raya mereka. Kenapa memilih hari raya mereka? Kenapa memilih hari raya mereka? Karena Zain makannya enak-enak gitu, gitu Iya kan? Ingat, kita ini tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka. Dan kita tidak boleh ikut merayakan ibadah mereka. Datangnya kita ke rumah orang Nasrani ketika hari raya mereka itu sama dengan kita mengagungkan mereka. Mengagungkan lebaran mereka. Ustaz, tapi hati saya nggak ada pengagungan terhadap mereka gitu kan. Iya, kalaupun urusan hati itu antara engkau dengan Allah Jalla Jalaluh. Tapi zahirmu kau ikut merayakan hal itu dan itu sudah tidak boleh. Apa ada kira-kira orang Nasrani yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah saya toleransi sama kamu, saya akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kita hari raya Natal mereka, itu hari kelahiran Tuhan mereka. Kedatangan kita ke mereka seakan-akan mengatakan, "Oh, saya ikut bergembira atas lahirnya Tuhan Yesus." Tuhan, bukan nabi. Buat kita nabi. Tapi itu Tuhan buat mereka. Maka kita tidak boleh datang ke tempat mereka. Setelah kalau kita memang biasa bertamu ke tempat mereka, ya cari waktu lain, nggak ada masalah. Tapi tidak tepat pada waktu mereka merayakan hari raya itu. Nah, apakah yang dapat kita lakukan sebagai sebagai sesama saudara muslim untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina? Apakah peranan umat muslim di era modern dalam mengembangkan teknologi? Jamil, bagaimana cara untuk ta'aruf? Apakah akhwat boleh menyatakan perasaannya pada ikhwan? Aku cinta kepadamu, gitu kan? Ya, kita pertanyaan yang pertama. Apakah yang dapat kita lakukan sebagai sama saudara muslim untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina? Jamaah sebulan yang lalu, saya berada di Masjidil Aqsa. Bersama beberapa jemaah ke Masjidil Aqsa. Kebetulan, Alhamdulillah, saya mendapatkan pemandu yang dia soleh, insya Allah. Dia cerita, besar, kata dia, di Palestina ada dua. Ada Hamas dan ada Al-Fatah. Dua ini dibentuk satu oleh Amerika, satu oleh Eropa. Satu oleh Eropa dan satu oleh Amerika. Apa yang terjadi? Semuanya, keributan yang terjadi. Itu sebenarnya sudah di skenario oleh mereka. Bayangkan ketika Hamas naik, yang sakit hati siapa? Fatah. Dia sakit hati. Karena tujuan mereka memang maslahat Amerika atau maslahat Eropa. Itu yang terjadi. Dan dia cerita juga yang terjadi mulai pemboman dari Gaza ke ke daerah Israel. Itu sudah dibikin. Dari mana mereka dapat senjata sih? Itu orang Palestina sudah diisolasi seperti itu. Dapat mana dari senjata mereka? Dia dikasih untuk nyerang. Ketika nyerang Israel, maka Israel akan bergerak. Sedikit demi sedikit. Nah, kau oh, aku kasih kambing Kambing dia kirim, orang Israel ngambil, sapinya dia ambil. Terus. Dan kita lihat sekarang, bagaimana daerah Gaza itu terpisahkan dari Al-Aqsa. Itu jauh sekali. Dan itu memang sudah dibikin oleh mereka. Jadi apa yang terjadi? Sebenarnya saya benar-benar prihatin ketika dia cerita seperti itu. Ya Allah, kita melihat bosnya mereka di Zolimi. Ternyata memang ada yang memainkan mereka di sana. Maka tidak ada jalan lain kecuali yang Rasul Shallallahu sabdakan hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Ketika saya ke Palestina itu, saya lihat cewek-cewek di Palestina hampir tidak ada yang pakai kerudung besar. Yang ada pakai celana ketat, baju ketat dan kerudung kecil. Saya lihat subhanallah. Sampai melihat cuma istri saya yang pakai cadar waktu itu saya lihat. Ya Allah. Sampai di negeri Islam pun seperti ini. Kemudian Masjidil Aqsa. Kata mereka, yang muda-muda nggak boleh masuk sekarang. Yang di bawah umur 50 tahun nggak boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Sejak beberapa bulan yang lalu. Saya tanya, kok bisa? Ternyata yang bikin ulah juga umat Islam. Jadi pemuda-pemuda itu di dalam mengadakan demonstrasi. Ya tahu dirilah, tahu diri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Sumayyah ditusuk kemaluannya sehingga dia tewas. Ketika Yasir, bapaknya Ammar, itu ditarik tangan dan kakinya dengan dengan kuda sehingga terlepas tangan dan kakinya. Rasul tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengatakan sabron ala yasir Fa'inna inna mau'idakumul jannah. Sabar kalian. Jangan mau nunjukkan kau nggak punya apa-apa. Rasul tahu lemah umat Islam pada waktu itu. Jangan bikin ulah sehingga umat Islam dibantai. Jangan bikin ulah sehingga umat Islam dibantai. Yang terjadi di Palestina yang saya lihat sendiri seperti itu. Wallahu a'lam Maka tidak ada jalan bagi masyarakat Palestina untuk mengembalikan kejayaan Islam kecuali kembali kepada agama Allah Jalla Jalla. Kecuali kembali. Dan yang di masjid memang orang-orang tua ya. yang saya lihat di Masjid Aqsa. Kalau katanya orang Jawa yang sudah bau kuburan. Yang muda-muda Wallahu a'lam. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa. Kalau mereka butuh bantuan materi, kita bantu mereka. Tapi kita harus tahu bahwasanya solusinya cuma satu. Kembali ke agama Allah Jalla Jalla. Yang kedua, apakah peranan umat muslim di era modern dalam mengembangkan teknologi? Nah, saya ingin sekali dua tahun ke depan ada HP imam muslim. Gimana? Ada HP imam muslim Waffaqanallahu wa iyyakum. Allahumma amin. Amin, gulu amin. Amin. Kita minta sama Allah Jalla Jalla. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Umat Islam ini yang ditiru dari Barat itu yang jelek-jelek. Betul nggak? Yang ditiru gaya rambutnya, gaya pakaiannya, minumannya. Bahkan sebagian ada yang sudah mulai menyembah setan di Indonesia. Ada. Kenapa? Oh di Barat nyembah setan mereka. Saya juga ingin nyembah setan. Na'udzubillah min kalamihim. Itu terjadi. Yang teknologi kita tidak pernah berpikir. Oke, kita bicara masalah khilaf. Masalah bid'ah, sunnah bid'ah. Sudahlah, kita nggak usah bicara bid'ah. Mulai saat ini kita tutup babul bid'ah. Kita nggak makan yang sunnah-sunnah yuk. Gitu kan? Yang bid'ah supaya kita nggak ribut, udahlah nggak usah. Udah tau bid'ah nggak usah. Kita bikin bid'ah HP sekarang. Itu yang harus kita lakukan umat Islam. Yang punya kelebihan pemikiran untuk membuat bid'ah-bid'ah, bid'ahnya jadikan bid'ah dunia. Kita bikin mobil bagaimana yang bisa terbang gak nyangsang di, di mana di pohon gitu kan? Itu bid'ah bid'ah yang harus kita galak. Bid'ah bid'ah dalam urusan dunia. Sehingga kita nggak ribut lagi dengan saudara kita. Kita lihat, weh ini aja. Supaya nggak ribut. Oh, ini amalan dilakukan Rasulullah apa enggak? Enggak, ya sudahlah, kita nggak usah. Oh, tapi ini bid'ah hasanah. Oke, bid'ah hasanah kita bikin mobil aja lah. Yang ini nggak usah. Supaya umat Islam ini maju. Agamanya sudah full. Islam itu sudah full. Nggak perlu ditambahin sama kita. Nggak perlu. Tapi teknologi kita kalah. Yang perlu kita lakukan bagaimana teknologi ini bisa maju. Yang agama sudah ada yang ngurusin. Yang ngurusin agamanya Allah dan Rasulnya. Yang berhak membuang mengatakan ini sunnah, ini wajib, ini haram siapa? Allah dan Rasulnya selesai. Kita umatnya meloai. Meloai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal anbiya Alam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm." Para al ulama itu warasatul anbiya. Para ulama, para kiai, para ustaz itu pewaris para nabi. Yang namanya warisan kalau dikasih satu kilo sampaikan satu kilo. Gitu kan? Jangan satu kilo setengah lah. Ini setengahnya dapat dari mana ini? Ya, satu kilo lah cukup lah. Karena sudah full, Islam itu sudah sempurna. Harapan kita, kita bisa bersatu. Kalau kita ini ikut sunnah. Mau bikin bid'ah fabel. Kita dukung. Bid'ah HP Imam Muslim tahun depan. Amin. Nah, kita teknologi benar-benar kalah. Jangan mengatakan, ya umat Islam ini Ustaz, kata dia. Orang Barat sudah ke bulan. Sudah memikirkan bagaimana mereka bisa makan di bulan Betul. Kita masih memikirkan, tapi kita lebih canggih. Ustaz. Karena kita memikirkan makan dari bulan ke bulan. Ya enggak? Kita mikir makan dari bulan ke bulan. Kalau mereka makan di bulan aja. Kita dari bulan ke bulan makannya. Ustaz. Nah, ya usahakanlah. Usahakan kita menciptakan ibtidak. Membuat satu bid'ah. Bid'ah yang bagus dalam urusan dunia. Urusan agama selesai. Full. Nggak perlu gitu. Kemudian bagaimana cara ta'aruf? Apakah akhwat boleh mengatakan perasaan pada ikhwan? Boleh enggak jemaah? Boleh enggak? Boleh jemaah. Datang seorang perempuan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dirinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul tidak mau pada waktu Khadijah ingin dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan? Dia menawarkan dirinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Habibah menawarkan adiknya kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menawarkan kepada Rasul SAW, uh, Omar bin Khattab menawarkan putrinya kepada kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siti. Akhirnya Rasul SAW menikah dia. Jadi menawarkan diri tapi dengan cara yang sopan lah. Dan si Ikhwan kalau ada perempuan yang menawarkan diri ya jangan kesengsem nggak perlulah, tetap dijaga, tetap dijaga. Dan lebih baik seorang wanita itu pakai perantara, nggak langsung, tidak langsung. Dan hati-hati akhwat-akhwat juga ini jangan suka curhat sama ikhwan. Ya, sama ustadz juga kalau bisa jarang-jarang. Kalau curhat itu sama sesama perempuannya juga. Cari akhwat yang udah ngaji, yang udah ngerti gitu kan. Karena ustadz juga manusia. ya. Iya, Ya, hati-hati. Karena ya saya juga sakit hati lah dengar berita-berita yang miring, nggak enak gitu. Dan kita doakan semoga akhwat-akhwat yang belum mendapatkan jodoh, mendapatkan jodohnya. Dan ikhwan-ikhwan yang belum mendapatkan jodoh, dikasih jodoh oleh Allah Jalla Jalla. Ustaz, waktu tinggal berapa? Ya, pertanyaan terakhir. Nah, yang sisanya tanyakan ke Ustaz Abdul Azim. Nanti ada kajian khusus untuk menjawab tanya jawab dari Ustaz ada kasih Ustaz. Kayaknya anak cukup kenal ini bagiannya Ustaz ya. Antum sebagai saksi, anak menyerahkan kepada Ustaz Abdul Azim. Barakallahu fikum. Ya. Ustaz, sisa itu sedikit Ustaz. Kenapa? Coba sisa itu sedikit. Ya, seperti tadi yang dikeroyok Ustaz. Yang dikeroyok lebih banyak Ustaz. Kita zaman terbalik sekarang kan. Nah, apakah kriteria meninggalkan jihad? Rasul mengatakan, "Wataraktumul jihad" dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan hatta tarji'u ila dinikum. Hatta kalian kembali kepada agama kalian. Sebagian orang memahami kembali kepada agama kalian, kembali kepada jihad. Kembali kepada jihad. Rasul mengatakan dinikum agama kalian jihad salah satu dari agama kita. Tapi gimana orang mau jihad? Wallahi jamaah kita lihat. Banyak sebagian di antara kita yang masih bau kencur mungkin. Istilahnya bau kencur, ilmunya masih sedikit. Yang ikut grup-grup teroris, yang ikut jamaat-jamaat Islamiyah, jamaatul jihad dan lain sebagainya. Yang dia sholatnya belum benar, tauhidnya belum benar, wuduknya salah, Allah saya ketemu dengan seseorang di Jakarta dengan merokoknya dia kita ini harus jihad kata dia. Anak tanya, eh ente ini anak tanya kalau sholat subuh di masjid enggak? Wah, anak enggak bisa sholat subuh di masjid. Ya Allah, sholat subuh di masjid belum bisa, mau jihad kemana dia itu? Kata dia, ya kalau jihad mati kan masuk surga. Anak sudah bosan hidup. Gitu. Yang ada frustasi kepingin mati. Bunuh diri nggak boleh kata dia. Jihad kan boleh kata dia. Na'udzubillah. Jadi ilmunya hati-hati kembali kepada agamanya kata Rasul. Bukan kepada jihad saja. Agamanya. Dan ada terus batasan agama itu. Nah, jihad itu ila yaumil qiyamah dilaksanakan. Cuma lihat kondisi dan persyarat persyaratan Kondisinya memungkinkan atau tidak. Pernah ada seorang syekh lagi jelasin masalah jihad yang boleh dan tidak boleh. Tahu-tahu dia angkat tangan. Ya syekh, kata dia. Kenapa kita tidak berjihad sekarang berangkat ke Irak, berangkat ke Afghanistan, berangkat ke tempat-tempat itu. Kita jihad, kita bunuh orang-orang kafir itu. Oh. Allah mengatakan qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik itu, bunuh mereka. Akhirnya Syekh mengatakan, Oke. Okay. Allah kan mengatakan juga wa aqimus salah, wa atuz zakah. Kenapa inti kok nggak sholat sekarang? Allah perintahkan sholat kan? Kenapa inti nggak sholat? Oh iya sholat kan ada waktunya syekh. Ada syaratnya harus wudhu, harus masuk waktu. Kata syekh, jihad pun seperti itu. Kewajiban jihad itu ada syaratnya, ada rukunnya. Kapan kita boleh jihad, kapan kita tidak boleh jihad. Jangan melihat orang kafir. Wallahi syabab. Kadangkala ma'asyirul muslimin. Orang yang sudah tercuci otaknya. di Yambu itu. Pernah ada satu orang lulusan dari Afghanistan. Pulang dari Afghanistan. Nggak mati dia. Dia nggak mati. Pulang ke Yambu. Pulang ke Yambu. Nggak tahu beberapa bulan setelah itu. Dia beliin harapan buat anak-anaknya dia beliin sarapan buat anak-anaknya, makan semua anak-anaknya, makannya sana biasanya samis roti itu sama full, dia pamitan bapak mungkin nggak balik lagi gitu. Berangkat itu bapaknya, dia kerja di Aramco, perusahaannya Amerika, Amerika sama Saudi minyak itu, dia tunggu di depan pintu gerbang itu, Ketika bosnya datang ditodong bedil dikeluarin bosnya. Diikat di jalan. Ditarik diseret pakai mobil keliling kota Yambu. Dan dia mengatakan itu jihad. Jihad yang gimana? Apa Rasul seperti itu mengajarkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarh raihatal jannah. Yang membunuh seorang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam nggak mencium bau surga. Yang ada frustasi sebenarnya dia. Kok nggak mati-mati dia? Akhirnya terpaksa terjadi perang antara dia dengan orang Islam juga. Dia mati akhirnya. Ketika dia mati, apa yang ada di pikiran dia? Saya bakal masuk surga, kata dia. Ini surga yang kita lihat. Enak banget kalau gitu kan. Kalau seperti itu kita berangkat semua. Nggak seperti itu jihad. Maka perlu dibicarakan kapan dan para ulama kita harus kembali kepada para ulama dan jihad ini akhirnya dilihat sebagai satu hal yang buruk ya. Bahkan kalimat jihad dilarang yang boleh ada peperangan suci umpamanya. Karena sebagai umat Islam maka kembali ke agama hati-hati, jangan salah kembali. Jangan salah kembali. Kadang kala ikut kelompok tertentu, kelompok yang eksklusif masuk ke sana ya sudah. Pikiran kita dicuci sehingga kita menjadi kelompok tertentu. Kembali kepada agama Allah yang benar. Para ulama dulu ngomong, kalau kau ngelihat orang kumpul lima orang, kumpul lima orang, sedangkan orang-orang nggak -orang ada yang tahu, fa'lam annahum ala syar. Ketahui mereka lagi melakukan sesuatu yang buruk. Nggak ada. Islam ini nggak ada yang ditutup-tutupin jamaah. Islam ini terbuka. Nggak ada yang kita tutup tutupin dari agama kita. Kita jelaskan kepada umat, kita jelaskan kepada mau orang kafir, orang mukmin kita tunjukkan agama kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Semuanya sudah jelas. Wallahu a'lam Apabila kurang jelas bisa tanyakan kepada Ustaz Abdul Azim saya mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa menjawab semuanya. Nanti habis kalau suara saya saya habiskan di sini, set, Tidak bisa ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Abdul Alim. Jazakumullah khairan kasiran atas apa yang disampaikan oleh Bola Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Hasan Basalama MA Hafizullah Ta'ala dan juga nasihat-nasihat beliau yang begitu berharga dan kepada para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT baik bapak-bapak teman ibu yang dirahmati Allah SWT dengan demikian barangkali kurang lebihnya apa yang kita saya kita berikan kepada bapak-bapak yang menghadiri pengajian kita kali ini eh, dan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu masih kurang puas dengan pengajian yang ada di pondok kita ini untuk nanti setelah saat asar setelah saat asar materi akan dilanjutkan dan dibacakan di Pondok Pesantren Al-Mansur di Yayasan atau Ifa al Mansur Tegowangi Kelemahan Kediri dengan buku yang sama sehingga nanti diharapkan bapak-bapak yang ingin hadir di tempat di Pondok Al-Mansur bukunya dibawa nah untuk memberi kesempatan yang tidak bisa hadir di sini supaya mendapatkan makalah yang sama di Pondok Al-Mansur nanti. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT ada beberapa informasi yang kita ingin sampaikan di antaranya uh, beberapa program yang ada di pondok pesantren kita ini yaitu Imam Muslim bahwa kita insya Allah taala dengan taufik Allah SWT kita memohon yaitu bahwa kita akan uh, memulai kembali untuk tahun ajaran depan membuka yaitu pendaftaran untuk jenjang-jenjang pendidikan yang kita sudah tawarkan yaitu pondok tafsir Al-Qur'an kemudian jenjang sebelum sekolah dasar uh, yang mencakup PAUD dan TK, kemudian jenjang sekolah dasar dan yang lain-lainnya. Kemudian tidak lupa kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa di masjid kita ini kita sudah jadwalkan pengajian rutin yang kita hadirkan beberapa ustadz yang bisa mengisi di pondok kita ini dan itu dibuka untuk umum kepada bapak dan ibu yang berkesempatan hadir setiap malam yaitu pada maghrib sampai sunat isya kemudian setiap subuh setelah subuh sampai setengah enam selesai dan itu dibuka untuk umum. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita informasikan di pengajian kita kali ini yaitu bahwa untuk berbagi kebaikan, untuk berbagi kebaikan kita beritahukan kepada para jamaah bahwa di sini kita membangun gedung PAUD, TK dan TBK bagi bapak-bapak yang ingin ikut yaitu berandil, berinfak yaitu di dalam pembangunan ini maka bisa menghubungi kepada panitia dan juga berhubungan dengan bapak-bapak yang ada di pondok pesantren kita ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita sampaikan jazakumullah khairan kepada antum sekalian yang bisa menghadiri pengajian kita kali ini atas partisipasinya baik moral maupun material maupun yang lain-lainnya dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah memberikan apa yang Allah SWT berikan kepada mereka sebagiannya untuk bisa kita menyelenggarakan kegiatan kita seperti siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa yaitu bermanfaat dan bisa diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa untuk kita ulang sekali lagi jazakumullah khairan atas kehadiran beliau Ustaz Syafiq Basalamah dan semoga Allah Subhanahu senantiasa memberkahi usia beliau, ilmu beliau dan juga menjaga beliau sehingga suatu saat kelak akan bisa hadir di tempat kita untuk kali yang kedua dan seterusnya sebagaimana kita hendak yaitu ingin menimba ilmu tidak ada henti-hentinya sebagai upaya dan usaha kita kembali kepada Islam kembali kepada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menuntut ilmu menghadiri pengajian-pengajian dan yang semisalnya inilah barangkali yang bisa kita sampaikan ada kurang dan lebihnya mohon maaf dan apabila ada pelayanan-pelayanan kami yang kurang berkenan maka kami juga mohon maaf atas nama bapak-bapak panitia dan juga pengurus kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir saya umumkan kepada bapak-bapak jamaah yang menghendaki memesan VCD atau dalam bentuk keping DVD pengajian kita hari ini nanti bisa menghubungi Bapak Panitia yang ada di tempat pendaftaran. Bisa menghubungi Bapak Panitia yang ada di tempat pendaftaran. Jadi kita